PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Biarlah aku yang mengusirnya, Jerangkong. Eh, anak-anak tolol, pergilah kalian dari tempat ini. Kakek tua, walaupun siapa adanya kau, aku tidak peduli. Aku tidak takut. Kau sudah keterlaluan sekali menghina kami. Aku, aku akan mengadu nyawa, menuntut bal pada kalian berdua. Iya, kau telah membuat kedua saudara kami jadi seperti itu. Ayo Adi Wulan, kita putuskan kepala kedua kakek gila itu. Tunggu. Hmm, kedua saudaramu itu tidak apa-apa. Ini, coba kau masukkan ke dalam mulutnya. Cepat kau masukkan dua butir obat itu ke dalam mulut mereka. Uh, Apakah... Apakah kau tidak membohongi kami, kakek tua? Anak setan. Wanayasa anjing buduk. Ku hajar gurumu nanti. Hah? Kau tidak mempercaya aku. Ah, Adi Ulan Mari kita coba berikan obat ini pada kakang setan dan Adi Awu. Hmm, setan licik. Hmm, rupanya dia memiliki pelmu jarak dari Sanata Dharma. Hmm, berarti Racun yang menyerang di tubuhnya tidaklah banyak menyusahkannya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Procol obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Oh, <coughs> Bulan, lihat itu. Ada aku berwarna hitam hitaman. Jangan khawatir. Saudara kalian itu hanya mengeluarkan darah mati akibat pukulan dari iblis itu. Madawuk. Ah, apa yang telah terjadi, Kakang? Di mana kita sekarang? Kita sedang berada di Bukit Batu Larang bersama dengan Jerangkung Hidup dan Lemang Kuraya. Ah, ya, iblis. Iblis itu benar-benar hebat, Kakang. Paman, ini lihat. Paman setan juga memuntahkan darah. Eh, ayo cepat kau bawa saudara-saudaramu yang terluka itu kepada padepokan. Hah? Carikan tempat yang baik untuk beristirahat. Rawatlah mereka. Ah, benar, Paman Saka. Bibi, tinggalkanlah tempat ini. Biarkanlah saya tinggal di sini bersama dengan kedua kakek itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop dengan intro stop diare datangnya mendadak bikin kita bingung nabrak-nabrak stop stop dengan intro stop intro stop pil stop krep obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop krep Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Selesai. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-46 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anti Wulan, Rio sebagai Raden Purbaya, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Bambang Ceger sebagai Dampu Awung, Kasdu Dewa sebagai Mamang Kuraya, Abut sebagai Jerangkong Hidup, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertempuran antara dua tokoh masakti dari angkatan puluhan tahun yang silam masih berlangsung dengan serunya. Sementara itu, Raden Setakling bersama tiga orang saudaranya, juga Raden Purbaya dan Cempaka, menyaksikan pertandingan yang amat langka itu. Suatu ketika, Raden Setakling bersama-sama dengan ketiga saudaranya berusaha untuk membunuh jerangkong hidup yang sedang sama di menyembuhkan luka dalamnya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Raden Setakling dan Dampu Awuk terluka dalam yang parah dan tidak sadarkan diri. Anting Wulan dan Saka Palwaguna berusaha untuk menyadarkan kedua saudaranya. <laughs> Bagaimana mungkin kita akan dapat menikmati pertempuran dengan tenaga yang sudah semakin lemah seperti ini? Huh? Masih banyak jurus-jurusku yang hebat yang akan membuatmu jatuh bangun. <laughs> Untuk itu, sebaiknya janganlah kita lakukan dengan cara biasa, Jerangkong. Kita akan mati sebelum puas menikmatinya. Menikmati pertempuran ini. Sudah, ayo. Katakanlah apa maumu. <laughs> Aku akan mempertunjukkan dua tiga jurus serangan melalui anak itu. Dan kau boleh mencoba memecahkannya juga melalui anak itu. Ayo, <laughs> bagaimana? <laughs> Apa maksudmu, setan licik? <laughs> Aku tahu anak kecil itu adalah seorang anak yang cerdas. Aku dapat memberikan petunjuk padanya. Jurus seranganku yang nanti akan dipertunjukkan di hadapanmu. Dan kemudian, jika kau memang sanggup memecahkan jurus itu, sampaikanlah pemecahannya pada anak itu dan sekaligus kau boleh mengirimkan serangan balasannya pada anak itu pula. Dan nanti aku akan memecahkannya melalui anak itu pula. Hah? Gila! <laughs> Gila! Betul-betul kau ingin memperdaya aku. Kau ingin mencuri ilmuku melalui anak kecil itu. Hmm. Hmm. Setan licik. Kali ini kau tidak mungkin akan berhasil menipuku dengan cara pertandinganmu itu. Ah, sayang sekali iblis bodoh. Jika kau mau melakukan apa yang kuusulkan ini, kau akan mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, kau akan dapat terus menikmati pertandingan ini sampai lebih jauh lagi. Dan yang kedua, kau tidak akan menyesal, tidak akan mati penasaran karena kau mempunyai murid yang mewarisi ilmu-ilmu saktimu. Hmm? Ya, aku pun saat ini masih mempunyai murid yang kelak akan mewarisi seluruh ilmu-ilmuku. <laughs> lucu, lucu sekali. <laughs> Kau benar-benar badut yang lucu jerangkong. <laughs> Kapan kau akan menurunkan ilmu-ilmu yang akan menjadi ciri kebanggaanmu itu? Hmm? Kapan? Apa kau kira kau masih mempunyai kekuatan untuk malang melintang lagi dengan pecahnya tiga pembuluh darah utamamu itu. Hmm? <laughs> Pukulanku tadi telah menyumbat ketiga pembuluh darah utamamu. Tetapi pengerahan tenaga yang kau lakukan tadi untuk memukul anak-anak muda itu telah membuat keadaanmu jadi tidak dapat tertolong lagi. <laughs> Coba kau raba tiga pembuluh darah utama di sekitar pinggangmu. Hmm? Setan! Biar kata setan licik itu. Ketiga pembuluh darah utamaku agaknya sudah pecah karena pengerahan tenaga tadi. Setan licik! Eh, eh, kau tadi pasti berpura-pura tidak tahu ketika keempat anak itu menyerangku. Kau pasti sengaja membiarkannya agar keadaanku menjadi semakin parah seperti ini. <laughs> nah, bagaimana jerangkom? Keadaanku pun saat ini tidak berbeda dengan keadaanmu. Seluruh tenagaku saat ini sudah kupusatkan untuk menahan serangan dari racun ular api di dalam tubuhku. Hmm. Sementara itu, Mamang Kuraya dan Jerangkong Hidup masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertempuran mereka. Sejurus kemudian Jerangkong Hidup berpikir keras sambil memperhatikan Mamang Kuraya yang duduk bersila tak jauh dari hadapannya. Sementara itu Anting Wulang dan Saka Palwaguna masih saja sibuk mengobati kedua saudaranya yang masih tak sadarkan diri. Hmm, baiklah. Hah. Untuk sementara ini, aku akan mencoba melihat situasi. Hmm, setiap saat, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membunuh setan licik itu. <laughs> Baiklah. Hmm. Ah, kukira ah, tidak ada salahnya aku menuruti saranmu itu. Hmm. Oh. Eh, iblis tolong, mau apa kau? Hah? Apakah kau ingin membunuh dirimu sendiri? Hm? Duduk sajalah di situ. Jangan mengerahkan tenaga secara berlebihan jika kau tidak ingin putus seluruh pembuluh-pembuluh halus jantungmu. Hm? Hmm. Hah? Hmm. Eh, aku ingin melenyapkan semua yang berada di tempat ini, kecuali bocah yang kau maksudkan itu. Hmm. Aku tidak ingin mereka menyaksikan pertempuran kita ini. <laughs> Biarlah aku yang mengusirnya, Jerangkong. Eh, anak-anak tol Pergilah kalian dari tempat ini. Kakek tua, walaupun siapa adanya kau, aku tidak peduli. Aku tidak takut. Kau sudah keterlaluan sekali menghina kami. Aku, aku akan mengadu nyawa, menuntut balas pada kalian berdua. Iya, kau telah membuat kedua saudara kami jadi seperti itu. Hih. Ayo Adi Mula, kita putuskan kepala kedua kakek gila itu. Tunggu. Hmm, kedua saudaramu itu tidak apa-apa. Ini, coba kau masukkan ke dalam mulutnya. Cepat kau masukkan dua butir obat itu ke dalam mulut mereka. Mamang Kuraya sadar jika sampai kedua anak muda itu melaksanakan niatnya, pastilah mereka akan berhasil membunuh Cerangkong hidup. Akan tetapi kedua anak muda itu tidak mungkin akan dapat tetap hidup. Sisa-sisa dari tenaga iblis mahasakti itu masih akan mampu untuk menghabisi nyawa mereka. Untuk itu, kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam saku baju dan kemudian melemparkan beberapa buah benda bulat kecil berwarna kuning ke arah anting bulan dan saka waguna. Uh, apakah apakah kau tidak membohongi kami kakek tua? Anak setan, wanayasa anjing buduk Ku hajar gurumu nanti. Hah? Kau tidak mempercaya aku. Ah, Adi Wulan, mari kita coba berikan obat ini pada Kakang Seta dan Adi Awu. Hmm, setan licik. Hah? Hmm, rupanya dia memiliki pelmu jarak dari Sanata Dharma. Hmm, berarti racun yang menyerang di tubuhnya tidaklah banyak menyusahkannya. Pel itu pasti akan dapat menyembuhkannya. Nah, Bagaimana anak-anak muda? Hmm? Oh, lihat tadi bulan. Kakang Seta mulai membuka matanya. Oh, lihatlah Kakang. Napasnya pun sudah mulai teratur. Oh, Kakang Awu juga sudah sadar Kakang. Hmm, nah, kalian bisa segera meninggalkan tempat ini. Kecuali bocah laki-laki itu. Uh, aku, Kek. Iya. Kenapa aku harus tetap tinggal di sini? Sudahlah, kau jangan banyak bertanya. Ikutilah saja perintahku. <laughs> Jika kau menolak perintah itu, hmm, aku akan memusnahkan seluruh nyawa yang ada di padepokanmu itu. Hmm. <laughs> seluruh nyawa yang tersisa. Hei, apa maksudmu menahan bocah ini di sini? Bocah ini adalah merupakan tanggung jawabku. Aku tidak mengizinkan siapapun juga mengganggunya. <laughs> Apa benar demikian? Hmm. Eh, Kuraya, apakah aku salah jika bertindak saat ini pada cucu muridmu yang kurang ajar itu? Heh, dengarlah bocah. Keputusan kini berada di tanganmu. Kakek iblis itu pasti akan membunuh semua paman-pamanmu jika kau menolak untuk tinggal di sini bersama kami. Ah, uh, untuk apakah kalian sebenarnya menahanku di sini? Hei, eh, kau harus menyembah padaku dan mengangkat guru padaku. Tidak, tidak mungkin. Aku adalah murid dari perguruan gua Larang. Tidak mungkin aku akan mengangkat guru padamu. <laughs> baiklah, baiklah. Silakan kau tinggalkan tempat ini. Semua paman-paman dan bibimu akan kujadikan mayat-mayat penunggu bukit batu ini. Oh, ah. Bulan, lihat itu. Ada Au membukakan darah berwarna hitam di taman. Jangan khawatir. Hmm. Saudara kalian itu hanya mengeluarkan darah mati akibat pukulan dari iblis kalian itu. Ada Au. Apa yang telah terjadi, Kakang? Hmm, di mana kita sekarang? Kita sedang berada di Bukit Batu Larang bersama dengan Jerangkung Hidup dan Memang Kuraya. Ah, ya, iblis Iblis itu benar-benar hebat, Kakang. Paman, ah. ini lihat. Paman setan juga memutarkan darah. Eh, ayo cepat kau bawa saudara-saudaramu yang terluka itu ke padepokan. Hah? Carikan tempat yang baik untuk beristirahat. Rawatlah mereka. Ah, benar, Paman Saka. Bibi, tinggalkanlah tempat ini. Biarkanlah saya tinggal di sini bersama dengan kedua kakek itu. Ah, baiklah, kami akan kembali ke padepokan untuk menyembuhkan dan merawat kelak kami akan kembali kemari untuk menjemputmu bersama dengan Eyang Kuru. <laughs> Pergilah cepat, hmm, sebelum aku membuat kalian merangkak meninggalkan tempat ini. Saka Palwaguna segera menggamit tangan Anting Wulan dan kemudian pendekar dari Kualarang itu membopong Raden Setakeling dan Anting Wulan segera menyusul membopong Dampu Au yang belum pulih kembali kekuatannya. Cempaka yang tak mampu berbuat apa-apa dengan terisak meninggalkan Raden Purbaya. <laughs> Kemari, kemari kau bocah baik. <laughs> aku masih bisa mendengar sikapmu yang membela aku. Hmm? Ketika keempat paman dan bibimu hendak menyerangku tadi. <laughs> Ah, kau cukup menarik hatiku, bocah. Bagus, bagus. Tulang-tulangmu baik sekali untuk menerima ilmu-ilmu tingkatan tinggi. Ayo, kau sujudlah padaku. Sebutlah guru padaku. Aku akan segera menurunkan ilmu-ilmu tingkatan tinggi padamu. Oh, hmm? Maaf, maaf, Kek. Aku tidak bisa mengangkat kau sebagai guruku. Aku sudah berguru di padepokan Gua Larang. <laughs> ah, kau menolak untuk kuangkat menjadi muridku? Hmm? <laughs> eh, tahukah kau bocah? Ratusan orang akan sudi menjilat kakiku jika aku mau mengangkatnya sebagai murid. Hmm, tahukah kau siapakah orang yang berada di hadapanku itu? Hmm? Uh, uh, tahu kek, dia adalah guru dari Eyang Wanayasa. <laughs> nah, menurutmu apakah kakek itu adalah orang baik? Tentu saja, kakek itu adalah orang baik-baik. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek Alkohol obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, alkohol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Dengarlah bocah, hmm? orang yang kau katakan baik itu, hmm? ia dikenal oleh seluruh Jawa dan Pasundan sebagai seorang pencuri yang licik. <laughs> nah, bagaimana bocah? Sujudlah pada kami. Bukankah kau sudah berjanji akan tinggal di sini untuk menyelamatkan padepokanmu, menyelamatkan paman-pamanmu tadi? Eh, hey, tidak bisa, tidak bisa, Kuraya. Hah? Anak itu harus mengangkat guru padaku. Dia boleh saja kau pergunakan untuk alat pertandingan kita. Akan tetapi, dia hanya boleh mengangkat guru padaku saja. <laughs> jerangkong, jerangkong. <laughs> Sejak tadi kau memaki-makiku dengan sebutan setan licik. Hah? Tapi justru kali ini, kau benar-benar hendak memperdayaku habis-habisan. Hmm, baiklah aku terima. Bocah itu boleh mengangkatmu sebagai guru. <laughs> Ayo, ayolah bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau hanya mengakui aku jerangkong hidup adalah satu-satunya gurumu. Heh, ayo lakukan. Apa kau ingin mengingkari janjimu? Hmm? Apa kau ingin agar aku membunuh seluruh penghuni padepokan goa larang itu? Ayo, lakukanlah bocah. Ah, demi langit dan bumi, ah, aku akan mengakui kakek ah, sebagai satu-satunya guruku yang baik. <laughs> bagus, bagus bocah. Hmm. Ah, sekarang kau ulangi lagi sumpahmu itu. Kali ini atas nama ayah dan ibumu. Uh, uh, uh, eh, ayo lakukan sekali lagi atas nama kedua orang tua. Uh, uh, atas nama ayahandaku dan uh, atas nama ibundaku di Nirwana. Uh, aku mengakui kakek sebagai satu-satunya guruku yang baik dan saya uh, akan mentaati semua perintah guruku yang baik. Hmm. <laughs> eh, siapakah kau sebenarnya bocah? Hmm? Siapakah namamu? Dan siapakah orang tuamu? Uh, nama saya adalah Purbaya. Ayahanda saya adalah penguasa dari Karang Sedana yang kini telah tersingkir. Dan ibunda saya telah meninggal dunia, dibunuh oleh seorang manusia jahat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ternyata kau adalah seorang pangeran yang tersingkir. Hmm? <laughs> iya, bersyukurlah kau bisa bertemu denganku bocah. Kelak kau akan membalaskan semua sakit hatimu pada setiap musuhmu. Eh, kini kemarilah kau Purbaya. Nah, itu. Kau temuilah kakek licik itu Purbaya. Uh, ada apakah kakek memanggil saya? Uh, Purbaya, aku pun akan memberikan kau ilmu sebagaimana gurumu itu. Tetapi aku minta Kau mau mengangkat aku sebagai kakekmu. Setan politik. Nah, bagaimana? Aku tidak menghendaki sumpahmu, bocah. Anggukan kepalamu pun cukup bagiku. Bagaimana? Saya berjanji akan menganggap kakek jenggot sebagaimana kakek saya sendiri. <laughs> nah, Ayo kita mulai saja pertempuran kita itu. Kau mulailah dulu, Jerangkong. Hmm, ya. Eh, kau tunggulah di sini. Aku akan mencari tempat lain di balik batu besar itu untuk mengajarnya. Hmm, mari Purbaya. Loh, Cing Tati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Cing? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu Anda. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol obat Sirup produksi Kalbi Farma. Raden Saka Palwaguna segera melunting cepat menuju ke arah Anting Wulan. Hatinya berdebar cemas mendengar suara anting yang terasa gelisah. Nah pendengar sekalian, apakah yang telah ditemukan oleh anting wulan di padepokannya? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Purbaya bersama dengan kedua tokoh Masakti itu? Untuk mengetahui jawabnya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.